مهتف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله Suatu hari Su'ah bin Muawiyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara alaihi maka Rasulullah membacakan kepadanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah Maka barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan seperti semut yang paling kecil. Ada lagi yang mengatakan seperti debu. Ada yang mengatakan seperti benih yang paling kecil. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar darah, maka dia akan melihatnya dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar zarrah, dia pun juga akan melihatnya. Begitu mendengarkan dua ayat tersebut ibadat Allah, Sa'sa'ah bin Muawiyah mengatakan hasbi hasbi. Cukup itu peringatan bagi saya. Cukup itu peringatan bagi saya. La ubari la asma ghairaha. Saya tidak peduli walaupun tidak mendengar dari yang lain. Dengan dua ayat ibadat Allah Bagaimana Sosok bin Muawiyah berusaha untuk beramal kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ketahuilah Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunai, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, seandainya ada amalan sebesar biji sawi berada dalam batu yang besar atau berada dalam bumi atau di langit pasti nanti Allah akan mendatangkannya ibadallah rahimakumullah oleh itulah sebagaimana nasihat Ali bin Thalib fa dunya darul amal sesungguhnya dunia itu adalah negeri untuk beramal fa innal yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Karena hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab. Yang sholat berjamaah tidak kelihatan pahalanya. Yang mencuri juga tidak kelihatan dosanya. Yang selamat dari penglihatan polisi mungkin juga akan aman. Akan tapi ketika sudah datang hari kiamat pada hari itu adalah hari tinggal perhitungan dan tidak bisa seorang itu beramal. Sehingga Rasulullah SAW menasihati kepada kita. Hadis Anas bin Malik al Bazzar, sab'un yajri li bin Adam ajrun wa fi qabrih. Tujuh perkara yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Yang pertama Allah, man 'allama ilma. Orang yang mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan la yahdillahu bika wahida khairul laka min humrun na'am. Sungguh seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dirimu. Seorang mendapat hidayah. Itu jauh lebih bagus daripada engkau mengumpulkan unta-unta merah. Dengan kita berdakwah di masyarakat, kita ajarkan ilmu, lalu mereka mendapat hidayah. Itu jauh lebih bagus daripada kita mengumpulkan dunia dengan segala isinya. Allah berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a." Barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Ibadallah para anbiya wa rusul. Mereka semua berdakwah. Mereka semua menyeru. Ya kaum ibadullah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua anbiya wa rasul berdakwah mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larang-larangannya. Oleh itulah Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah, yang berdakwah jalan Allah, kemudian beramal soleh, dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang muslim. Ibadah Allah, kita butuh beramal Kadang amalan yang kita anggap remeh ternyata menjadi amalan yang besar nanti yang mulia Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Au ajra nahra." Atau mengalirkan sungai. Rasulullah juga menceritakan bainama rajul namsi bi tariq istadda al Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan. Ia pun kehausan. Fara'a bi'ra, ia melihat sumur Fanazala fihi fasyariba min. Lalu turun ke sumur dan minum air sumur tersebut. Thumma kharaja kemudian keluar. Fara'a al-kalba ya'kul astara. Lalu dia melihat anjing yang menjilat-jilat tanah. Dia katakan dalam hatinya anjing ini kehausan sebagaimana saya kehausan. Fanazal bir kemudian turun lagi ke sumur. Famala khuffah bil ma. Lalu ia penuhi khufnya dengan air wa amsaka fi fi ia gigit dengan mulutnya hatta raki sampai bisa naik dari sumur tersebut wasakol kalm ia kasih minum itu anjing lihat ada tiga pembalasan dari Allah swt. yang pertama fasyakarallahu lah Allah terima kasih kepadanya yang kedua fakhbarallahu lah Allah ampuni dosanya dan yang ketiga, wa jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ibadah Allah dengan ngasih minum anjing yang kehausan. Mendapatkan tiga pembalasan Allah terima kasih kepadanya. Allah mengampuni dosanya. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kita memberikan makan dan minum kepada fukara masakin? Kepada orang yang butuhkan memberikan makan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Rasulullah juga menyebutkan hatta ma matajal fi imra'atik. Sampai apa yang kau berikan kepada istrimu yang dimakan oleh istrimu itu sebagai sedekah. Bagaimana orang ketika mengalirkan sungai lalu airnya digunakan untuk berwudu, maka dia akan mendapatkan pahala wudu. Ada orang salat dia berwudu dari air tersebut, ia pun mendapatkan pahala sholat. Ada orang minum dari air yang ia alirkan, ia pun juga mendapatkan pahala. Ayuhan nas ibadallah, mungkin kita anggap remeh ketika seorang membuat irigasi, mengalirkan sungai kita anggap remeh. Padahal pahalanya besar insyaallah azza wajalla. Yang ketiga, au hafara bi'ra atau menggali sumur. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat mereka kekurangan air dan juga selain kaum muslimin mereka kekurangan air. Lalu ada seorang Yahud yang punya subur. Namanya Bir Rumah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man hafara bir rumah falal jannah." Fi riwayah, "Man istara bir rumah falal jannah." Siapa yang menggali sumur rumah, atau siapa yang yang membeli sumur rumah baginya surga. Ini miliknya orang Yahudi. Dan dia tidak akan menyaksikan kepada orang lain kecuali dengan membelinya. Sehingga yang beli hanya orang-orang yang punya duit. Rasulullah mengatakan siapa yang membeli atau menggali sumur rumah baginya surga. Maka Utsman bin Affan berusaha untuk membeli sumur yang dimiliki orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak membolehkan. Ia bolehkan hanya jatah sehari untuk Osman, sehari untuk Yahudi. Itu pun dengan harga yang menjulang tinggi. Osman bin Affan berusaha untuk membelinya. Tapi jatahnya separuh. Hari pertama untuk orang Yahudi, hari kedua untuk Osman bin Affan. Di saat Yahudi yang berjaga, maka tidak ada seorang pun yang datang karena harus beli. Namun ketika Utsman bin Affan yang berjaga, disitulah Utsman bin Affan membagikan air dengan gratis. Lalu orang Yahudi ketika sudah dapat uang berusaha untuk tukar harinya. Di saat hari jatahnya Utsman, Yahudi yang jaga. Orang-orang datang. Dikiranya Utsman yang jaga, ternyata Yahudi. Akhirnya mereka balik lagi. Sampai pada hari Utsman ketika berjaga, mereka baru datang berusaha mengambil air yang dibagikan oleh Utsman bin Affan. Hingga akhirnya orang Yahudi menjual sumur 6 kepada Utsman bin Affan secara keseluruhan. Disitulah Utsman bin Affan berusaha untuk memberikan air kepada siapa saja yang mengambilnya. Bahkan sampai sekarang ibadah Allah kalau antum lihat di Madinah itu ada kebun kurma Utsman bin Affan. Bagaimana Air sumur itu terus mengalir sampai sekarang. Kemudian korma-korma yang disirami dengan air sumur milik Utsman bin Affan itu hasil panennya miliaran Nah, real Saudi itu diberikan kepada para masakin. Diberikan untuk tempat-tempat pendidikan, untuk anak-anak yatim. Lihatlah ibadallah. Berapa banyak pahala yang diraih oleh Utsman bin Affan dengan sebab dia membeli semua rumah miliknya orang Yahudi. Kemudian dibagikan kepada kaum muslimin hingga sekarang tidak pernah berhenti itu air. Yang keempat, auzara nakhla atau menanam korma. Rasulullah SAW menyebutkan ma min muslimin yazra'u zar'a fayakun minusan insan au da'u ta'ir illa kana lahu sadaqah yaumil qiyamah. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman lalu tanamannya itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan-hewan, dimakan oleh burung kecuali akan menjadi sodakoh untuk dirinya yang mulia Allah. Oleh itulah ketika kita punya kebun jangan kita biarkan tidak tertanam. Tanamlah mungkin dengan dengan mangga, dengan pepaya, dengan pisang dan sebagainya karena setiap yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, atau dimakan oleh kelawar, itu akan menjadi sedekah untuk kita yang berusaha untuk menanam. Seandainya tidak ada penyuluhan dari pemerintah, kita tanam sejuta pohon, orang-orang Islam pasti akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami. Karena setiap kali dia menanam, mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Yang kelima, aubana masjid atau membangun masjid. Jami hadis Utsman bin Affan. Rawal Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjida, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, lihat di sini niatannya karena Allah. Ikhlas karena Allah. Maka Allah akan membuat dia itu rumah di surga. Wa riwayah qasran fil jannah. Istana di surga. Wa riwayah walau bi Walaupun ikut andil dalam bangun masjid itu hanya sebesar sarang burung. Hanya sebesar susuan malu, sarang burung yang kecil. Seandainya kita ikut nyumbang dalam bangun masjid satu sak semen, Allah akan ganti dengan rumah di surga Allah Azza wa Oleh itulah para sahabat mereka berbondong-bondong. Bahkan Rasulullah SAW berusaha ikut andil ketika sudah membeli tanah yang dimiliki atau ini wakaf wakaf yang dimiliki oleh seorang dari Banu Najjar karena pengen mendapatkan marisi Allah Ketika Rasulullah katakan, saya minuni bihatikum, bihaitikum. Berikan berapa harga kebengkannya, kami akan belinya. Tapi orang Ansar ini pinter. Pandangannya jauh. Ma nuridu illa Allah wa rasulih. Kami tidak menginginkan kecuali pahala dari Allah. Dan mendapatkan keriduan Rasulullah SAW. Akhirnya kebunnya diwakafkan. Coba, sudah berapa juta orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji dan mampir ke Madinah Sholat di tanahnya orang Ansor setiap hidup pula. Orang Ansor yang telah mewakafkan tanahnya mendapatkan pahala sholat. Ada orang itikaf, dapat pahala itikaf. Ada orang baca Quran, dapat pahala baca Quran. Dan begitu seterusnya. Ibadallah, rahimahullah. Ammar bin Yasir berusaha untuk membawa dua batu bata, dua batu bata ketika bangun masjid. Hingga Rasulullah SAW menyatakan, Ya Ammar, Ala tahmil kama yahmil ashabu. wa Ammar, kenapa engkau tidak membawa sebagaimana rekan-rekan kamu bawa? Qala inni uridul ajra min Allah. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah mengatakan laka ma nawait. Bagi kamu apa yang kau niatkan. Ketahuilah ketika seorang membawa dua batu bata dengan satu batu bata beda pahalanya. Inna ajra fi ala qadri nafsiki. Sesungguhnya besarnya pahalamu sesuai dan besarnya kelebihan Semakin letih ketika gotong royong bangun masjid, semakin besar pahala insya Allah azza wajalla. Ibadallah rahimanikumullah. Demikian pula awarrasa mushafa mewariskan mushaf. Rasulullah SAW menyebutkan Man qara'a asra ayat fil lailah kutiba lahu wa kintar khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang baca 10 ayat semalam, ia akan mendapatkan pahala sebanyak satu kintor. Dan satu kintor nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Bayangkan kalau kita punya uang sejuta, kita belikan musaf, letakkan di masjid. Sekian banyak orang baca, ini baca satu ayat, ini 200, ini 10. Berapa pahala yang kita akan dapatkan ibadah Allah? Akan tetapi kebagian manusia tidak mengetahui mereka habiskan hanya untuk makan minum, hanya untuk rekreasi. Tapi kalau untuk jalan Allah, untuk beli mushaf, terkadang berat. Padahal pahalanya sangat besar insya Allah Azza wa Kita mungkin tidak merasa. Nah, di saat banyak orang baca melalui mushaf kita. Bahkan sebagian orang-orang Saudi berusaha untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang rusak itu dijilid kembali. Kemudian dikirimkan ke belahan dunia. Sampai terkumpul sekitar 5 juta musaf. Dikirimkan nah seluruh pelosok dunia. Coba berapa pahala yang akan diraih oleh orang yang jilidkan musaf tadi. Nah dengan biaya dirinya. Padahal musaf mungkin mau dibuang. Atau mau dibakar karena sudah mulai rusak. Tapi perhatian dia untuk meraih pahala dikirimkan ke belahan dunia. Padahal banyak pahala yang akan didapatkan ibadah Allah. Inilah enam perkara yang kita anggap remeh. Tapi pahalanya besar insya Allah Azza wa Alhamdulillah Walhamdulillah Alhamdulillah hamdan hamdan. Wa syukran lillahi syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا dan terakhir ibadah Allah au taraka waladan yadaulah atau meninggalkan anak yang anak ini mendoakan kepada orang tuanya. Tidak ada harapan bagi orang tua ketika sudah mati kecuali mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya. Orang ketika sudah mati, seandainya dibangkitkan untuk hidup lagi, dia akan mengatakan, "Laula akhartani ila jarin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Seandainya usiaku ditunda dalam waktu yang dekat, saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang yang baik. Tidak pengen lagi mau jadi apa saja sudah tidak mau. Tidak mau dagang, tidak mau apa. Yang penting bisa sodakoh. Menjadi orang soleh. Jadi orang yang mati. Harapannya tinggal anaknya. Tidak pengen lagi sudah istana yang megah. Tidak pengen kebun yang luas. Kemudian binatang ternak yang banyak. Tidak. Inna rajul. La turfa. Darajatul fil jannah. Sungguh seorang itu diangkat derajatnya di surga. Dia pun terheran-heran dari mana itu? Anna hadza. Fakilalah bidu'ai waladika Dengan sebab anakmu mendoakan kepada dirimu. Wa fi riwayat bi firayah bi istighfari dengan sebab anak memintakan ampun kepada Allah untuk dirimu. Orang tua diangkat derajatnya di surga. Orang tua mendapatkan kiriman pahala ketika di alam kuburnya. Dengan sebab punya anak yang soleh. Anak yang baik. Man qara al-Quran wa amila bihi. Albasallahu walidayhi tajal yawmal qiyamah. Dawu ahsan min dawu syams. Barang siapa membaca Al-Quran. Dan mengamalkannya. Maka Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang mahkota itu sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Lihatlah ibadah Allah. Ketika seorang anak mampu membaca Quran dan mengamalkannya, orang tua akan mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan dikasih mahkota yang sinarnya jauh lebih bagus dari sinar matahari. Bahkan seorang akan ditambah lagi, dikasih perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang emas, mutiara, pakaian sutra. Dia mengatakan, "Annahada dari manakah ini?" Fakilalah bihifdi waladikum al-Quran. Dengan sebab anakmu mampu menghafal Quran. Seandainya dia tidak hafal, dia baca Quran mengamalkannya, Allah akan kasih mahkota kepada kedua orang tuanya. Dimasukkan dalam surga. Tapi kalau mampu menghafal, ditambah perhiasan-perhiasan yang lain untuk orang tuanya ibadah Allah. Maka hendaknya kita di dunia berusaha untuk beramal. Amal yang kita anggap remeh, bisa bersaksi si Allah Subhanahu wa taala. Tujuh perkara kita ulang kembali. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengajarkan sungai. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, membangun masjid. Yang keenam, mewariskan musaf. Dan yang ketujuh, memiliki anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Semua khutbah hari ini memberikan manfaat kepada kita menjadikan kita termasuk orang beruntung di dunia wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin wa la akbar